Bismillahirrahmanirrahim. Kita meneruskan pembacaan buku yang berikutnya yakni Al-Kabair. dosa besar besar yang ditulis oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah taala. Eh, sekarang ini terkenal kalau mendengar Syekh Muhammad bin Abdul Wahab nanti dijuluki Wahabi. Ya, demikian ramai sekarang ini. Bahwa mereka <clears throat> yakni yang berkeunaran dan sebagainya Allah Ya demikian tujuan tuduhan Beliau seorang ulama, bisa dilihat buku-bukunya. Tidak disebutkan kecuali Al-Quran, demikian juga hadis. Ya. Kemudian juga orang yang pelajarinya dari buku-buku beliau tidak disampaikan kecuali suatu yang baik. Ya kita ketahui seperti itu, Disebutkan di sini oleh beliau <clears throat> di bab yang ke-83. Ya, kita masih membahas al-kabair dosa-dosa besar. Dan kita sering menyebutkan bahwa pelaku dosa besar seperti mencuri, ya demikian juga mungkin berdosa dan sebagainya. Kalau dia seorang mukmin, demikian juga nanti kita akan sebutkan ini nanti, ya bentuk-bentuk dosa besar itu. Kalau dia seorang muslim tidak murtad, maka mereka itu adalah imma yu'adzibullah wa imma ayyahu anhu. Mungkin Allah Subhanahu wa taala menyiksa dulu, disiksa dulu Kemudian Allah akan mengampuni dan masuk memasukkan dia dalam surga. Atau disiksa dulu kemudian dimasukkan dalam surga. Atau dia langsung dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena apa? Karena keutamaan dari Allah Subhanahu wa taala. Demikian dan tidak kekal di dalam neraka. Pelaku dosa besar adalah tidak kekal dalam neraka. Ya, sebagai bagaimana mungkin pendapat orang-orang Khawarij, teroris dan sebagainya itu. <clears throat> ya demikian akidah e, para ulama demikian disebutkan. Disebutkan di sini oleh beliau bab tajiul fahishah fil mu'minin. Bab termasuk dosa besar adalah menyebarkan kejelekan di kalangan kaum mukminin. Perbuatan zina atau yang semisalnya menyebar-nyebarkan kejelekan atau bentuk-bentuk yakni perzinahan, perzinahan atau sesuatu yang tidak pantas atau perbuatan keji di kalangan kaum mukminin. Yaitu menyebarkan akhirnya kaum mukminin Ya hendaknya dia menutupi kalau dia bukan mujahir yang tidak menampak-nampakkan kemaksiatan tersebut. Apalagi ternyata orang itu adalah tidak melakukan. Cuma sekedar tuduhan tidak ada bukti. Maka menyebarkan seperti ini termasuk dosa besar. Menyebarkan kejelekan seseorang yang dia itu tidak melakukannya maka termasuk dari dosa besar apalagi menuduh seorang berzina, demikian juga menuduh seorang melakukan perbuatan homo dan semisalnya termasuk dosa besar. Oleh karena itu di sini disebutkan termasuk dosa besar adalah menyebarkan perbuatan yang tidak pantas atau perbuatan yang senonoh di kalangan kaum mukminin. Wa qaulullah taala kemudian ucapan Allah Subhanahu wa taala ini di surat An-Nur nanti akan kita sebutkan kisah yang dialami oleh Aisyah radhiyallahu anha ya yang di situ orang-orang munafik menyebarkan kejelekan tentang ahlu bait ini keluarga Nabi Muhammad SAW dan kemudian Allah menurunkan ayat membersihkan nama Aisyah radhiyallahu anha turun ayat langsung membersihkan yakni kehormatan Aisyah radhiyallahu anha yang dari situ ya karena mereka suka untuk menyebar-nyebarkan ya aib-aib, kejelekan-kejelekan kaum mukminin bahkan tidak dilakukan, itu termasuk dari dosa besar. Allah sebutkan di sini innalladzina yuhibuna sesungguhnya orang-orang yang suka yuhibun, ya mereka suka antasyi'a al-fahisyatu untuk menyebarkan al-fahisyah perbuatan keji, perbuatan zina, tuduhan bahkan. Fil amanu di dalam atau di kalangan orang-orang yang beriman lahum adabun alim untuk mereka itu sisaan yang pedih di dunia wal akhirah di dunia maupun di akhirat ya termasuk besar besar yang menyebarkan yakni aib kejelekan-kejelekan ya yang tidak boleh disebarkan dia sudah menutupi mamanya apalagi dia tidak melakukan maka ini adalah besar bahkan dia akan mendapatkan sisaan di dunia bahkan Allah SWT di sini adabun alim di dunia wal akhirah sebelum akhirat di dunia dia sudah mendapatkan dan itu termasuk ciri-ciri dosa besar ya. Di situ disebutkan para ulama perbedaan dosa besar dan dosa, dosa kecil diantaranya kalau kemudian Allah menyebutkan di akhirnya itu sisa yang pedih atau laknat atau kehancuran untuk dia di dunia maupun di akhirat maka ini menunjukkan itu adalah dosa besar yang indahnya dia meninggalkan dan di antara yang paling besar adalah kesirikan bahkan kesirikan tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala kita baca di sini yakni kisah yang Allah sebutkan di dalam Al-Quran yang dialami oleh Aisyah radhiallahu anha yang bisa terkenal itu hadisul ib hadis tentang ib kedustaan yang ditujukan kepada Aisyah radhiallahu anha bahkan hadisnya yang disebutkan di situ termasuk termasuk hadis yang panjang Di dalam Sahih Bukhari itu ada hadis-hadis yang panjang diantaranya antaranya hadis hadisul ib kejadian yang dialami oleh Aisyah radhiallahu anha Kemudian Allah langsung menurunkan ayat membersihkan nama kehormatan Aisyah radhiallahu anha. Disebutkan di sini di surat An-Nur di ayat yang ke 11, 12, 14, 15 ya kisah yang panjang itu. Demikian juga di sini ayat yang ke 19. Adapun Ibnu Katsir menyebutkan Innal ladzina yuhibbuna an tashi'a al-fahishatu fil ladzina amanu lahum adabun alim fid dunya wal akhirah wallahu ya'lamu antum la ta'lamun. Sebutkan di halaman 33 di sini berkata Ibnu Katsir rahmatullah alaih wa hadza ta'dibun salis. Di sini adalah ta'dibun salis, adab pemberian adab. Jadi kaum muslim kaum muslimin sendiri atau kaum mukminin itu diberikan adab juga, diberikan pendidikan tentang masalah adab. Yang ketiga di sini, Liman sami asyai'an minal kalam syai' apabila atau untuk seseorang yang mendengar sesuatu dari ucapan yang jelek. Faqama bi min minhu kemudian dia tegak dengan pikiran dia itu dengan sesuatu. Watakala mabihi bihi berbicara sesuatu yang yang jelek, ya kan? Fala yaksur minhu maka hendaknya jangan banyak berbicara tentang masalah itu wa yusyi'uhu dan menyebarkannya wa uhu demikian juga menyampaikan kepada khalayak ramai kenapa Fakat qala ta'ala Allah menyebutkan inaladina yuhibbuna an tasyi'al fahsyatu fil ladzina amanu ay yakhtaruna dhuhurul kalam memilih untuk ucapan ini tersebar anhum bil qabih sehingga kaum mukminin menjadi jelek. Ya. Lahum adabun alim fid dunya wal akhirah. Lahum adabun alim fid dunya, ay bil haq di dunia mendapatkan hak hukuman, hukuman cambuk. Kalau seseorang menuduh seseorang berbuat zina, berapa cambukannya? 80. Fadribuhum samanina Jalda Di awal surat An-Nur ini Ini pukulan mereka 80 80 cambukan Sebagian di tafsir Ibn Katsir ini yang terjatuh waktu itu ada sahabat-sahabat yang mulia. Bahkan di antara mereka ikut perang Badar. Yang terjatuh di sini sebuah di halaman 31 di antara sahabat yang ikut-ikutan ya huma anhu majma'in dengan ucapan para munafikin waktu itu menyebarkan tentang Aisyah radhiyallahu anha melakukan perzinahan naudzubillah min yaitu Mistoh. Mistoh bisa ditulis. Kemudian Hasan. Hasan itu penyair yang handal itu. Penyair yang hebat. Bahkan Nabi SAW memujinya. Terjatuh beliau. Hamnah bintu Jahas juga Hamnah. Uktu Zainab bintu Jahas. Saudaranya Zainab bintu Jahas. Tiga orang ini. Ya Mistoh. Kemudian Hasan kemudian Hamnah dan ditegakkan pada mereka itu jil dicambuk 80 kali dicambuk di zamannya Nabi SAW Fajriduhum samani najadah Ya, wala takut bima yang disebutkan di ayat yang lain Rakfatun bidinilah Jangan merasa kasihan jangan. Ya, ingkun tuntuk minu billahi wal yawmil akhir. Kalau kalian beriman pada Allah dan hari akhir. Kalau beriman pada Allah dan hari akhir jangan merasa kasihan. Ya, ketika mencambuk karena itu memang hukuman. Ini dalam hukuman Islam 80. Adapun kalau seorang yang belum menikah, ya melakukan perzinahan, apa hukumannya? Dicambuk 100 kali, diasingkan satu tahun. Apa faedah diasingkan? Supaya tidak cinta dengan kekasihnya tadi yang dia itu berzina. Sebelum apa? Sebelum menikah tadi. Itu hikmahnya diasingkan satu tahun. Adapun kalau sudah menikah, dirajam sampai meninggal. Demikian di dalam hukum Islam disebutkan. Jadi yang terjatuh tadi bukan ini radhiyallahu majma'in Mistah dengan Ibnu Hasan kemudian Hamnah itu Jahsh. Kemudian disebutkan oleh Munkasir <clears throat> Wabil akhirah bil adab. Kalau di dunia mendapatkan hak dicambuk, kalau di akhirat ya di situ ada, ada yang menyambut dengan cemeti, ada yang menyambut dengan dengan eh, pojoknya baju, ada dengan sandal, dengan gitu disebutkan. <clears throat> Wabil akhirah bil wabil akhirah bil adab di akhirat mendapatkan sisaan. ya ya'lamu antum la ta'lamun. Allah mengetahui dan kalian tidak mengetahui. Ai faradul umur ila ilai. Kembalikanlah perkara itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Tarsudu saya kalian akan mendapatkan bimbingan. Sudah, pokoknya Allah yang tahu. Kemudian disebutkan di sini oleh Munkatsir hadis Sauban, hadis yang sahih ini. Bahwa Nabi SAW belum mengatakan Rawi Ahmad La tu'du ibadallah wa la tu'iruhum. Jangan kalian menyakiti hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Ini menunjukkan adab kita, akhlak kita kepada kaum muslimin. Jangan menyakiti mereka dengan ucapan. Ya, ya, kita demikian. Bukan hanya mungkin berupa pakaian atau mungkin sunnah dohir ya, dohir saja, tapi berupa per perbuatan juga. Berbuat baik pada mereka, tidak menyakiti, tidak mencuri, tidak mencemooh, tidak menggibahi, ya demikian. Sebenarnya seperti itu. La tu'du ibadallah wa la tu'iruhum. Demikian juga jangan mengejek mereka. Ini air untuk kemudian mengecek mereka. Wala tatlubu auratahum. Jangan mencari-cari aurat kesalahan-kesalahan mereka. Jangan dicari-cari kesalahan kaum muslimin. Jangan dijasus, yakni dimata-matai. Apa sih perbuatan dia? Dicari-cari kesalahan dia. Apalagi kemudian disebarkan di internet dan sebagainya. Kalau melakukan seperti itu, Allah menyebutkan fa'innahu man talaba aurata akhihil muslim. Sesungguhnya barang siapa yang mencari aurat kejelekan-kejelekan saudaranya muslim Talabahullah wa auratahu, maka Allah akan mencari aurat dia. Ini Allah Swt yang mencari kesalahan-kesalahan dia. Hatta yafdahahu fi baitihi, sampai Allah Swt membongkar apa yang di rumahnya. Ini suatu yang rahasia yang dia lakukan kemaksiatan di rumahnya itu dibongkar oleh Allah Swt. Ini hukumannya. Oleh karena itu, jangan seseorang mencari kesalahan-kesalahan kaum mukminin. Kemudian disebutkan di sini Ibnu Katsir telah menyebutkan kisah yang terjadi waktu itu. Bahwa waktu itu Aisyah radhiyallahu anha sebuah Imam Bukhari. Beliau dalam suatu peperangan bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian beliau yakni ketika mereka beristirahat di malam hari, beliau pergi di hajat beliau Aisyah radhiyallahu anha kemudian pulang dan dicari ketika beliau naik sekeduk ini naik di atas tenda itu ya mencari kalung yang dia pinjam dari saudaranya hilang. Kemudian dia cari. Kemudian dia balik lagi ternyata sudah pergi Nabi dan rombongan. Dan waktu itu yang mengangkat beliau itu di atas kedung atau di atas tenda itu, tandu, di atas tandu itu. Karena beliau waktu itu masih ringan badannya. Masih gadis, masih muda. Waktu itu tidak merasa bahwa Aisyah tidak ada di atasnya. Kemudian pergi bersama dengan Nabi dan rombongannya. Maka kemudian apa? Aisyah tertinggal. Maka dia berhenti di tempat tadi. Ya. Kemudian beliau ketiduran. Kemudian disebutkan di situ ada seorang sahabat yang dia tertinggal juga. Sebutkan di sini di Sahih Bukhari Sofwan bin Mu'attal As-Sulami Summa Taqwani Sofwan bin Mu'attal radhiyallahu anhu As-Sulami Kemudian beliau pun disebutkan berjihad dan meninggal ini Sofan bin Mu'attal ini kemudian beliau apa? Ya ini waktu itu beristirahat juga, kemudian terbangun, kemudian sudah ditinggal oleh pasukan kaum muslimin. Ya. Kemudian apa? Menjumpai Aisyah ini. Menjumpai Baru asawat insan naim Kemudian beliau melihat Sofan bin Mu'attal ini melihat seseorang yang hitam Bajunya hitam Yang sedang tidur Fa'atani Yaitu Aisyah Maka beliau pun mendatangi aku dia mendatangi aku, fa'arafani. Dia mengenalku. Hina ra'ani ketika melihat aku. Bapak Wabakana yarani qabla ayudrom aliyah hijab. Dan dia telah melihat aku, ini melihat wajahnya Aisyah radhiyallahu sebelum diperintahkan memakai hijab, memakai cadar. Ya, dia kenal, oh ini Aisyah, tahu. Karena waktu itu belum wajib sampai kemudian diwajibkan. Eh, demikian walaupun terjadi permasalahan tanpa saya. Maka kemudian dia tahu bahwa ini adalah Aisyah. Fastaikotu Kemudian dia pun apa? Fasekotu. Aisyah pun apa? Menjadi siuman dari tidurnya. Maka beliau bangun dari tidurnya istirjai dengan istirja. Apa istirja? Ini kalimat Innalillah wa inna ilaihi rajiun. Ini yang dia ulang-ulang. Sofwan ketika melihat Aisyah cuma mengucapkan ini. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Ya, innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Karena mengucapkan ini maka Aisyah pun terbangun. Hina arafani ketika dia mengenal aku. Fakamar tuh wajhi bi jilbabi, maka aku tutup wajahku dengan jilbabku. Wong loh demi Allah, maka lamani kalimah. Dia tidak berbicara kepadaku dengan suatu kata pun. Wala itu minhu kalimah ghairu istirja'i. Aku tidak mendengar dari dia itu suatu ucapan kecuali istirja'nya. Terus menerus bilang Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Eh, demikian orang yang soleh. Ya, tidak melakukan apapun. Hatta anaha harahilah tuh sampai dia pun meletakkan kendaraan dia sampai kemudian Aisyah naik di di kendaraan tersebut membawanya sampai ke Madinah. Ya, demikian disebutkan. Maka tersebarlah waktu itu kabar, ya, fitnah dan sebagainya. Bahkan Nabi SAW waktu itu dijumpai oleh Aisyah, beliau lembut dan sebagainya. Ya ini tidak pernah lagi. Beliau merasa sedih sekali. Sampai kemudian beliau mengatakan, ya ini tidak ada ucapanku kecuali ucapan yang diucapkan oleh Yakub. Ya, Beliau cuma mengatakan Abu Yusuf. Beliau lupa terhadap Yakub, nama Yakub. Waktu apa? Fasobrun Jamil, Wallahul Musta'an mata matasifun. Ya, beliau mengatakan, Wa ini wallahi ma'ajid li walakum masalan. Aku tidak mendapatkan untuk diriku dan untuk kalian itu permisalan. Dan aku mencari nama Yakub, tapi aku tidak hafal. Kecuali aku, aku mengatakan, aku cuma bisa mengucapkan ucapannya Abu, Abu Yusuf. Abu Yusuf, ucapannya Yusuf, bapaknya Yusuf, yaitu siapa Yakub ketika kehilangan anaknya Nabi Yusuf maka apa perkataan Yakub waktu itu fasabrun jamil wa allahul musta'an ala ma tasifun cuma bilang seperti ini kesabaran yang bagus Allah tempat meminta pertolongan ala ma tasifun atas apa yang kalian sifatkan wa anzalallahu ala rasulillah kemudian turun kepada Nabi Muhammad wasallam min saatihi di waktu itu juga ya fasakat maka kami pun diam karena kelihatan ketika turun wahyu itu Nabi SAW pingsan biasanya seperti itu Baru anhu wa ini la la tabayyan surur wajhi. Maka diangkatlah. jadi Nabi pun siuman dan aku melihat tampak kegembiraan kegembiraan di wajahnya Nabi. Bahwa sahu jabinahu beliau mengusap keningnya ketika turun wahyu demikian. Absyiri ya Aisyah Bergembiralah kamu wahai Aisyah bapak anzilallah baru atik baru atuk. Setelah Allah turunkan baru atak Tentang kamu berlepas diri dari perbuatan